الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada bab yang keenam dari kitab At-Taharah yaitu fi al-mashi 'ala al-khuffain wal imamati wal jabirah Bab yang keenam membahas tentang mengusap di atas dua khuf dan imamah serta al-jabirah. Nanti kita akan mengetahui apa makna al-jabirah. Wafihi masailun dan pada bab ini ada beberapa permasalahan atau pembahasan Qala al-khuffu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi disebutkan di sini definisi dari al-khuf al-khuf adalah sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidaklah dikatakan khuf kecuali terbuat dari kulit tidaklah dikatakan khuf kecuali itu terbuat dari kulit. Namun di sini disebutkan wanahwihi dan yang semisalnya menunjukkan bahwasanya ada pendapat yang menyatakan bahwa walaupun juga tidak terbuat dari kulit juga dinamakan khuf. Namun wallahu alam bisawab pendapat yang kuat menunjukkan bahwa yang dikategorikan khuf itu adalah yang terbuat dari kulit. Bahannya adalah kulit. Wajam'uhu khifaf. Dan bentuk jamaknya adalah khifaf. Ya, bentuk majemuk dari kata khuf adalah khifaf. wa bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa dan juga yulhaq di sini disebutkan yulhaq dimasukkan pula dikategorikan pula termasuk dari khuffain dikategorikan dalam al khuffain pada khuffain segala sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari suf, dari suf, dari wall dan yang semisalnya. Dan sini kita mengetahui bahwasanya adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha terkait dengan haddu al-khuf, batasan khuf apakah khuf itu dikhususkan pada sepatu yang terbuat dari kulit saja ataukah juga meliputi yang lainnya selain dari kulit. Baik. Al-mas'alatul ula hukmul mas' al khuffain wa Pembahasan yang pertama tentang hukum mengusap di atas dua khuf dan dalilnya hukum mengusap di atas dua khuf dan dalilnya. Al-mashu 'alal khufaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap di atas dua khuf adalah hukumnya boleh. Dengan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah. Wallahu alam bisawab. La'alla al-ahsan dan ini juga adalah pendapat sebagian ulama bahwasanya mengusap di atas dua khuf itu adalah sebuah sunnah. yakni mustahab. Disunahkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya dan juga Nabi memberikan motivasi kepada umatnya untuk mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Bahkan para ulama memasukkan permasalahan ini dalam bab al-aqidah dan bab manhaj karena sebagian kelompok sempalan di dalam Islam ini bahkan juga termasuk yang di luar dari Islam yang telah keluar dari Islam semisal Syiah Rafidah mengingkari tentang sunnahnya mengusap di atas khuf hakata sehingga boleh juga kita katakan bahwasanya mengusap di atas dua khuf itu sebuah sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Dan dengan kesepakatan para ulama wahwa rukhsatun minallahi azza wajal Dan hal itu adalah bagian dari rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala takhfifan minhu ala ibadihi sebagai bentuk keringanan atau dispensasi bagi hamba-hambanya di dalam menunaikan ibadah. Sehingga mengusap di atas dua khuf ini adalah salah satu bentuk rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Keringanan yang Allah berikan. Dan Allah Jalla wa'ala sangat senang, sangat gembira ketika hamba-hambanya mengambil rukhsah. Kalau Allah mencintai dan senang hambanya mengambil rukhsah berarti menunjukkan sunnah mustahab, bukan sekedar boleh, bukan sekedar jais. Karena Allah senang, Allah cinta. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama annahu yaqra an tu'ta an tu'ta ma'siyatuh. Kama fil hadis. Allah Subhanahu wa taala senang dan suka jika diambil rukhsahnya. Ketika Allah memberikan keringanan, rukhsah diambil, Allah senang, Allah suka. Dan sebagaimana Allah benci dan tidak senang ketika dilakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk juga keringanan di sini. Takhfif wa keringanan dan kemudahan bagi hamba-hamba Allah. Karena agama ini, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas taisir, di atas kemudahan. Islam adalah agama yang mudah. Wadaf'an lil haraj wal masyaqqati anhum dan sebagai bentuk daf'an menghindarkan keberatan, kesulitan ya dari mereka, dari hamba-hamba Allah. Waqad ala jawazi as-sunnatu wal ijma dan telah menunjukkan tentang bolehnya mengusap di atas khuf dari sunnah yaitu dari hadis-hadis Nabi yang sahih dan ijma dan kesepakatan para ulama. Amma sunnatu adapun sunnah faqad tawataratil ahaditsus sahihatu ala thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Adapun sunnah maka telah mutawatir. Telah datang hadis-hadis yang mutawatir yang dilewatkan dari banyak jalur periwayatan dan enam riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan tentang pastinya dan tetapnya amalan ini atau sunnah ini dari Nabi SAW baik perbuatannya dan perintahnya tidak hanya perbuatan tapi juga perintah dan terkisi dan keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada umatnya baik kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi والله أعلم بالصواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم